Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nasihati kami supaya menjadi suami yang baik, yang bisa membangun keluarga yang tidak terkena penyakit al Penyakit wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Salah satu yang bisa membuat orang itu terbebaskan dari penyakit wahan ini jamaah. Banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Merenungkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala istrinya diajak ngaji, duduk bersama. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kesembuhan dari hubbud dunia wa karahiyatul maut dan ajari istri kita bersedekah. Ajari istri kita bersedekah. Dalam artian kita punya rezeki ini, Dek, buat engkau, Dek. Engkau mau sedekahkan apa terserah. Kenapa? Karena penyebab orang kena wahan itu cinta sama dunia, cinta sama duit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berceramah kepada wanita-wanita, beliau mengatakan tasodakna. Kalian bersedekah walaupun dari perhiasan kalian. Itu perempuan pada bukain jaman, Cincinnya, antingnya, gelangnya dia lempar. Dan kita ajarkan kepada istri kita, nih kau sedekahkan itu untuk mengterapi ya terapi penyakit wahan ini Allahu alam Ustaz suami ana mau nikah lagi tapi menuntut ana mencarikan ana tidak mau mencarikan apakah ana berdosa ya nggak ada perintah istri harus taat sama suami untuk mencarikan istri kedua dalam hal seperti ini itu bukan hak si suami untuk eh carikan istri kedua. Terus si istri tidak nurut, kemudian dia berdosa tidak. Jadi suami yang ingin menikah kembali dengan catatan ingat, menikah kembali ini sama dengan amal ibadah yang lain yang membutuhkan seseorang itu kecabaran, keikhlasan, dan yang terbesar dan terberat dalam urusan poligami ini keadilan. Berapa banyak suami mau nikah lagi, nikah dia. Tapi ternyata dia lebih berat kepada istri yang kedua. Terkadang seorang suami ini melihat istri yang kedua Ustaz itu lebih melayani daripada istri yang pertama. Ya wajarlah. lah. Lawang istri yang pertama anaknya sudah lima. Istri yang kedua belum punya anak. Yang ada seneng-seneng terus gitu. Ya anak lebih kerasan di rumah istri kedua. Itulah awal ketidakadilan seorang suami. Ketika dia lebih berpihak kepada istri yang kedua. Kita lihat istri-istri Rasulullah SAW. Nabi itu gak pernah nyuruh istrinya untuk menjadikan suami buat Nabi. Ada salah satu istri Nabi yang menawarkan adiknya. Siapa? Ummu Habibah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian menawarkan kepada kepadaku saudari-saudari kalian kata dia. Jangan karena nggak boleh mengumpulkan seorang itu dengan saudara. Jadi kalau si istri, mungkin si suami minta tolong sama istrinya supaya mendapatkan istri yang cocok sama istrinya supaya nggak ribut ya. Cobalah dicari jalan yang yang bijaksana, Ustaz, bagaimana jika suami itu nggak pernah ngobrol-ngobrol, diem aja selama di rumah? Apa itu berarti dia tidak melaksanakan hak istri untuk diperhatikan? Jazakallah khair. Naam. Ketika dia hanya diem saja di rumah, tapi di luar ngobrol beda. Kalau suaminya bisu, suaminya bisu, eh ya, mau gimana? Nggak bisa ngomong memang gitu kan. Tapi suaminya bisa ngomong. Itu wanita ini butuh teman curhat jamaah. Butuh. Kita pun. Kita kalau lagi ada masalah. Kita butuh teman ngobrol. Makanya dalam kondisi seperti ini suami itu punya kewajiban ngajak ngobrol istrinya. Selain hanya memberikan nafkah, dia memberikan perhatian kepada istrinya. Dia ajak tuh ngobrol. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk ngobrol sama istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong tolong diperhatikan hal ini. Bagaimana cara memberi pengertian kepada ibu bahwa jodoh sudah diatur dan tinggal menunggu waktunya. Yang mana ibu anda bersedih apabila saya belum menikah. Jazakallahu khair. Ini yang tanya akhwat kayaknya. Iya. Jodoh memang sudah diatur. Tapi ada usaha jamaah. Ada orang-orang yang nggak tahu kalau ada akhwat di sana. Terkadang kita ngobrol. Umpamanya sama istrinya ustaz Datang Ustaz, kata dia. Istrinya Ustaz, anak ini udah mau nikah Ustaz. Mungkin ada ikhwan yang mau menikah. Anak siap. Karena terkadang nggak ada yang kenal jamaah. Salah satu usahanya seperti itu. Mudah-mudahan kita dan orang tua kita ya kita kasih pengertian bahwasanya memang jodoh sudah diatur. Dan seorang istri, seorang akhwat itu boleh menawarkan dirinya kepada orang yang soleh. Boleh apa enggak boleh? Boleh, tapi dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam Dan biasa kalau ibu bersedih melihat anaknya apa bahasanya? Jomblo. Enggak kawin-kawin itu sedih ibu itu. Maka seorang ibu kan berusaha untuk menawarkan putrinya. Mungkin ada orang yang mau menikah. Subhanallah, anak ingat dengan seorang ibu di Singapura Ketika anak mau pulang datang tuh seorang ibu. Siapa namanya lalu? Ustaz, anak punya anak tiga perempuan sama Ustaz. Udah nggak ada suami. Kalau mungkin ada yang mau menikah Ustaz, tolong anak-anak ditawarkan Ustaz. Subhanallah. Dan itu bukan satu hal yang apa ya? Yang buruk bukan. Itu usaha orang tua kepingin anaknya mendapatkan suami dengan cara yang baik. Bukan dengan nyuruh anaknya cari pacar. Sanalah kau carilah di mana? Di mall gitu kan. Duduk-duduk sana mungkin ada yang mau sama kau nantinya. Bukan dengan cara seperti itu cuman. Anak heran. Ini kertas sama, tulisannya sama semuanya. Bukan dari satu orang. Hah? Oh dari SMS, pantas. <laughs> Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang suami apabila seorang istri ada salah sedikit selalu mengatakan memang saya salah pilih dari awal. Nauzubillah min dzalik. Suami yang seperti ini, kau kau kau bisa salah pilih dari awal. Emangnya ada yang dia? Kalau dia cari wanita lainnya sama, wanita lain juga banyak kekurangan. Biasanya yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau memperbaiki istrinya. Dia mau dapat istri yang sudah siap siap pakai. Terkadang cari istri, anak mau cari istri dari pesantren Ustaz. Yang nggak usah diajarin. Ya Allah. Antum pikir di pesantren itu semuanya nggak perlu diajarin. Tetap perempuan itu sama aja mah. Dia kepingin ini, kepingin itu. Ya harus diluruskan. Jadi suami yang seperti ini itu bukan menyelesaikan masalah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para suami. Abtolakumar talaku Talak itu dua kali. Fa imsakun bima'rufin au tasrihum bihsan. Talak itu dua kali. Kau jaga istrimu, kau pegang istrimu dengan cara yang baik, tidak dengan menyakiti istrinya, dengan cara yang baik. Terkadang dia mau menceraikan nggak mau, tapi dia sakitin terus istrinya. Haram hukumnya. Allah mengatakan imsak bima'ruf au tasrih bihsan. Kalau kau masih mau tuh sama istrimu, jangan disakiti dia. Dan ingat dengan firman Allah, fa'in karihtumuhun. Kalau kau benci sama benci kepada istrimu, lihat kepada kebaikannya. Bisa jadi yang kau benci itu menyimpan banyak kebaikan di sana. Maka kita harus melihat kepada kelebihan istri kita, tidak hanya melihat kepada kekurangannya. Mungkin kita merasa, ya Allah, anak kau dapat istri kayak gini ya. Antum bisa jadi istri antum juga ngomong. Ana juga salah pilih sama ente ya. Hmm. Cuma gimana lagi udah nggak bisa apa-apa Ana itu. Kemudian seorang suami ketika menikah berusaha untuk menghapuskan kosakata talak cerai dari kamusnya. Ada suami-suami setiap ada masalah Mengancam istrinya dengan cerai. Nanti aku ceraikan kau. Nanti aku ceraikan kau. Jangan. Itu akan membuat istri kita tidak aman di rumah kita sendiri. Dia yang merasa nggak aman. Nanti aku ceraikan. Ya udah bang, ceraikan aja anak bang. Karena dia udah capek dengan ancaman seperti itu. Kalau ada kesalahan diluruskan, diambil hatinya istri itu. Sebagaimana Rasul SAW mengambil hatinya Aisyah ketika Aisyah marah. Radiyallahu ta'ala anha. Assalamualaikum. Apa syarat jatuhnya talak seorang suami kepada istri? Apa harus terdengar lafaz talak dari suami? Atau kalau sudah berniat di hati suami suami walau tidak terdengar oleh istri atau saksi, udah jatuh talak. Jamaah yang ada di hati kita, yang terbetik di hati kita dan belum kita ucapkan, itu tidak dihukum sama Allah SWT. Jadi kalau ada niat aku ceraikan istriku, aduh aku udah bosan sama istriku, aku akan ceraikan dia, eh, macam-macam di hati kita itu, itu tidak jatuh cerai. Tapi kalau kita sudah ucapkan, walaupun tidak kita ucapkan, kita tulis dengan SMS. Ada orang yang menceraikan istrinya dengan SMS, jatuh nggak? Jatuh. Ada orang yang menceraikan istrinya lewat temennya. Eh, dengarkan ya, anak ceraikan istri anak. Jatuh cerinya sudah. Tapi kalau masih di dalam hati, tidak dihitung. Subhanallah Ustaz, bagaimana jika ada seorang akhwat yang masih tolabul ilm dikhidbah oleh seorang ustaz muda dan belum memasuki 17 tahun? Mohon penjelasan. Yang 17 tahun ustaznya apa akhwatnya? Hah? Kayaknya akhwatnya. Nikah itu jamaah nggak harus umur 17 tahun. Dan kalau ada yang meminang orang yang soleh, orang yang soleh saya tidak mengatakan ustaz itu tidak soleh, bukan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi mengatakan, idaja ja'akum man tardawna dinahu wa Kalau datang kepada kalian seorang yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, kawinkan. Syaratnya dua. Agamanya baik, ustaz. Masya Allah, ahli ceramah, hafalan Qur'annya banyak, tapi Nabi mengatakan bukan cuma agamanya, akhlaknya. Karena ada ustad-ustad, Ya kita lihat, kita dengar umpamanya berita di mana-mana ustad yang mencabulin santriwatinya. Ada nggak? Ada seperti itu. Maka jangan dilihat kepada ustadznya. Nabi suruh melihat kepada dua. Agama dan akhlaknya. Kalau mau tahu agama, tanya. Gimana sholatnya? Tanya sama imam masjid. Lihat imam masjid fulan. Wah fulan Masya Allah kata dia. Ke masjid seminggu sekali. Dia. Masya Allah seminggu sekali kata dia. Enggak. Itu berarti agamanya sudah ngabain. Seperti itu. Fulan Masya Allah, sholat berjamaah di masjid terus setiap hari. Tapi selalu jamaah kedua. <laughs> selalu masjid gitu kan, seperti itu. Kita tanya sama imam. Kalau untuk urusan akhlak, tanyain sama siapa? Kalau dia bekerja, tanya sama teman-temannya. Tanya sama bosnya. Tempat dia kerja. Itu untuk tahu akhlak dia. Fulan Masya Allah. Dia baik sama teman-teman. Tapi kalau dengar Fulan, Allahu Akbar. Dia punya utang sama anak tiga tahun nggak bayar. Itu akhlaknya udah nggak benar tuh. Ketika hubungan sama manusia dia tidak bisa menjaga udah nggak benar. Maka ingat kalau tadi dikatakan dipinang oleh seorang ustadz yang agamanya dan akhlaknya mulia Bismillah engkau istikharah kepada Allah SWT lalu berjalanlah. Jadi terkadang sekarang ini diperlukan pernikahan dini itu perlu. Mudah-mudahan ke depan yang namanya undang-undang ini kan terus direvisi, direvisi. Sekarang pernikahan umur berapa? Umur berapa jemaah? 17 tahun. Apa 18 tahun perempuan itu? Itu orang-orang liberal berusaha merubah. Salah satu yang mereka usahakan bagaimana menikah itu perempuan nggak perlu wali, sama kayak orang laki. Mereka bikin draftnya ini. Kemudian mereka juga bikin iddah. Masa iddah itu tidak hanya seorang perempuan. Jadi lelaki juga harus iddah nanti. Dia bikin, dia ingin merubah hukum-hukum itu. Maka, ya karena memang hukumnya itu mereka bikin dengan keinginan mereka. Kita paling nggak berusaha untuk meluruskan apa yang mereka inginkan dan tidak benar itu. Jadi menikah dini itu sudah penting, bahkan kayaknya sudah wajib nanti jadi. Sekarang anak SMP sudah banyak yang nggak perawan. Kan? Anak SMP. Antum tahu di Jawa Timur, di Surabaya sana. Kemarin ada seanak SMP, bukan jadi pelacur, tapi jadi germo anak SMP kerjanya jual teman-temannya. Apa mau berkata pernikahan dini nggak boleh? Subhanallah, melacurkan diri seperti itu boleh? Nauzubillah min dzalik. Karena memang sistem pendidikan, ya alhamdulillah pemerintah udah tahu sih. Dan mudah-mudahan kita doakan mereka terus memperbaiki sistem pendidikan di negeri kita. Mereka berbicara tentang pendidikan karakter katanya. Karena memang pendidikan di negeri kita ternyata nggak sukses. Orang sekolah 20 tahun, sampai dokter sampai profesor, profesor terakhir di mana? Di penjara. Kasus Sekolah 20 tahun untuk masuk penjara. Berarti kan nggak benar 20 tahun sekolah. Ya. Karena memang pendidikannya hanya pendidikannya sekedar dapat ilmu aja, tapi nggak ada pendidikan keagamaan yang baik, nggak ada karakter yang baik ya. Wallahu a'lam Assalamualaikum. Apa yang harus anda lakukan agar suami juga tergerak hatinya untuk mengikuti kajian sunnah? Jazakallah khair. Sebagian istri diuji oleh suaminya. Sebagian suami diuji oleh istrinya. Ada yang suaminya udah kenal sunnah, istrinya belum. Ada yang istrinya udah kenal sunnah, suaminya belum. Gimana caranya? Berdoa. Kemudian kalau ngajak suaminya itu memohon. Kalau ngasih tahu suaminya, suaminya melakukan kesalahan ya. Berusaha bahasanya itu memohon, bukan nyuruh. Jadi ya, suaminya melakukan kesalahan, kesalahan yang fatal. Sini bang, duduk sini. Anda mau kasih tahu. Nggak seperti itulah. Istri cari waktu sambil makan. Bang, aku ada yang ingin aku omongkan bang sama kau bang. Boleh bang. Tanya, kalau dia mengatakan, jangan sekarang deh, aku lagi pusing, jangan. Tapi cari waktu ketika suami siap mendengarkan. Bang, aku ada yang ingin aku omongkan. Kemudian kalau beli buku. Terkadang ibu-ibu kan beli buku kan. Insya Allah nih. Bang, baca nih buku nih. Biar tahu kau tuh. Kalau salah selama Masya Allah. Itu bakal bentrok itu. Tapi kalau ngomong sama suaminya. Bang, buku ini bener nggak bang ya? Mana beli bang? Coba bang, abang kan sekolahnya tinggi bang. Koreksi lah bang. Gitu kan. Dibaca tuh sama suami. Karena dia merasa sebagai orang tukang koreksi gitu kan. Ya nanti anda lihat gitu kan. Padahal kita mau ngasih tahu suami gitu kan. Maka bahasanya yang baik lah. Nah, Ustaz, apakah boleh mengucapkan kata-kata yang mesra kepada istri di hadapan orang lain? Atau menunjukkan kemesraan di hadapan orang lain? Ada hal-hal kemesraan yang tidak boleh ditunjukkan. Seperti apa? Mencium istrinya ya, di depan orang banyak. Nah, itu termasuk sesuatu yang mungkin kurang baik di depan mereka. Jadi kata-kata kemesraan sekedar manggil istrinya sayang, insya Allah gak masalah. Manggil Habibati umpamanya sayang, karena itu tidak termasuk hal yang vulgar. Dan ketika seorang suami <clears throat> telepon sama istrinya, manggil istrinya, gimana kabar sayang? sehat, memang seperti itu. Itu termasuk kemesraan yang nggak apa-apa. Tapi biasanya suami itu kalau telepon sama istrinya, ah, iya, ada apa? Lagi sibuk nih, nanti lagi. Masya Allah. Boleh nggak menunjukkan ketidakmesraan di telepon gitu kan? Nggak, kita tunjukkan kemesraan yang dalam batas yang wajar, boleh. Tapi kalau sudah agak vulgar, ada yang khusus itu untuk untuk untuk kalangan sendiri, jemaah. Ya untuk di rumah. Seperti umpamanya bukakan pintu buat istrinya, kemudian mengambil tangan istrinya itu termasuk yang yang tidak berlebihan dalam hal seperti itu. Ustaz, kita tahu bahwa rezeki, jodoh, dan mati adalah rahasia Allah. Bagaimanakah tentang takdir itu rahasia Allah? Bagaimanakah tentang jika kita telah gagal dalam, gagal dalam bercerai dan bercerai dengan istri? Apakah Allah murka kepada kita sebagai suami? Di dalam Islam perceraian diperbolehkan. Karena memang terkadang perceraian itu harus terjadi. Mana mungkin seorang hidup dengan macan. Seorang wanita, suaminya ternyata singa. Yang kerjanya marah-marah terus, dipukulin terus. Kalau nggak boleh cerai, ini kedoliman buat para wanita. Ketika dia tidak boleh bercerai. Ada beberapa agama yang melarang bercerai. Sudah menikah hanya sekali. Nggak boleh bercerai. Perceraian itu terkadang kesalahan dari suami, terkadang kesalahan dari istri. Kalau tadi ditanyakan, apakah Allah murka kepada kita sebagai suami? Lihat kenapa penyebab perceraian itu. Kalau suami sebagai penyebab perceraian itu karena dia zolim, maka Allah akan murka. Sebagian suami menceraikan istrinya karena dia nggak tahan istrinya melakukan banyak kemaksiatan. Dia dapat pahala malah jamaah. Karena dia berusaha untuk menyelamatkan agamanya pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana adat kita terhadap mertua? apakah kita perlakukan sama seperti orang tua kandung sendiri? Mohon nasihatnya, khususnya mertua perempuan. Nah, berkaitan dengan mertua ini, para suami harus tahu diri. Dia itu dikasih anaknya. Ada suami-suami yang suka menjelek-jelekkan mertuanya. Mertuamu itu seperti ini, seperti itu. Gak ada baiknya tuh mertua. Subhanallah. Kalau mertua memang berbuat salah, berusaha untuk memperbaiki, tidak dengan menjelek-jelekan. Kita seperti mertua bagaimana dengan mertua kita? Ya kita membantu istri kita juga bagaimana berbakti sama mertuanya. Supaya istri kita juga berbakti kepada orang tua kita. Kita menghormati mertua kita walaupun tidak seperti ibu kita tentunya. Tapi tetap kita harus menghormati dia, menghargai dia. Karena kita sudah dikasih anaknya. Antum kalau harus bikin tuh manusia berapa biaya yang antum keluarkan. Sehingga antum dapat tuh perempuan itu. Dikasih antum sama orang tuanya. Maka berusaha kita menghargai mertua kita. Wallahu a'lam Ana dan istri Ana bekerja sebagai PNS. Yang Ana ingin tanyakan, bolehkah Ana minta istri Ana untuk berhenti sebagai PNS? Karena Ana merasa sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah di akhir akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban apabila membiarkan istri tetap bekerja sedangkan anak telah mampu menafkahinya? <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan istri yang bekerja, wanita itu diperbolehkan bekerja selama satu butuh dia harus bekerja. Yang kedua, terhindar dari hal-hal yang haram di pekerjaan. Yang ketiga ada izin dari suaminya. Boleh dia seperti itu. Tapi kalau tadi dikatakan perempuan itu bekerja jadi PNS dan suaminya mau memberhentikan minta dia berhenti nggak apa-apa suaminya. Karena tugas memberi nafkah siapa tugasnya? Tugasnya suami. Terkadang mertua itu turun tangan. Melarang istrinya, melarang anak perempuannya itu berhenti bekerja. Padahal dia sudah dipindah tangankan kepada suaminya. Jadi sekarang hak suami yang lebih besar yang harus ditaati. Ketika suami minta untuk berhenti bekerja dan suami mencukupi, berhentilah bekerja. Jadilah ratu di rumah yang dihormatin. Wanita itu menjadi mulia karena dia sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya, jamaah. Bukan karena dia wanita karir atau apa, subhanallah. Gak bisa dipungkirin mereka yang menginginkan persamaan lelaki perempuan nggak bakal sama. Antum lihat menteri kementerian di kita nih. Berapa menteri perempuannya? Nggak banyak. Tetap didominan dengan orang laki. Seperti itu. Dan memang perempuan itu tugasnya lebih banyak di rumah. Mau nggak mau. Karena yang bisa hamil itu cuma perempuan. Nggak bakal tuh bapak-bapak nanti umpamanya aktivis gender mengatakan kita akan mengajukan kepada Tuhan supaya laki bisa hamil juga. bakalan supaya terimalah kau itu makhluk Allah. Allah menciptakan lelaki dan perempuan. Allah tahu. Sholat berjamaah ke masjid hanya untuk lelaki. Karena tahu perempuan itu kalau disuruh berjamaah ke masjid kesian sama anak-anaknya. Berjihad di jalan Allah itu hanya untuk kaum lelaki. Karena perempuan itu lebih di rumah seperti itu. Maka sampaikan kepada istrinya keinginan itu. Ada sebagian orang tua nyuruh anaknya bekerja. Kenapa? Dia berkata, nak kalau sampai kau diceraikan nanti kau sudah punya pekerjaan. Subhanallah. Kawin belum, udah cerai. Jadi anaknya ini dipersiapkan untuk bercerai. Ber, bukan disiapkan untuk menikah. Dipersiapkan untuk bercerai anaknya. Dan memang beda. Biasanya perempuan yang bekerja itu lebih mudah minta cerai. Karena dia merasa bisa hidup sendiri. Anak nggak makan sama ente kata dia. Makanya seorang suami apabila istrinya bekerja tetap yang ngasih nafkah siapa? Suami. Yang ngomong, anak nggak mau duit inti, inti silahkan duit inti buat inti. Tapi untuk nafkah, anak tetap memberi nafkah. Ada suami terkadang, enggak lah, inti kan udah kerja, nggak usah nafkah lagi dari anak. Tetap kewajiban memberi nafkah, kewajiban suami. Wallahu a'lam Ustaz, apa hukumnya bila seorang suami menyembunyikan istri kedua dari istri pertama? Karena sang istri tidak mengizinkan suaminya kawin lagi. Gimana nih jamaah? Anak kayaknya minum dulu. Berkaitan dengan kawin lagi. Memang kawin lagi itu tidak harus izin suami. Yang wajib itu adalah adil. Dan suami-suami yang kawin lagi dan tidak memberitahu istri keduanya. Bisa jadi dia zalim nanti. Ketika dia mati, istri keduanya dapat warisan nggak? Nah, dapat warisan karena siapa yang tahu dia istrinya. Kemudian nanti anak-anaknya itu bersaudara. Bisa jadi anaknya itu nanti kawin sama ibu dari istri dia yang pertama. Bisa jadi anak dari istri kedua itu kawin sama istri dia yang pertama. Padahal mahram buat dia. Nggak boleh dia nikahin istri dari bapaknya. Kemudian anak-anak dari istri pertama itu saudara. Sama anak dari istri kedua. Maka itu harus diperhatikan jadi ada hukum-hukum Islam, walaupun nikahnya memang sah secara agama, tapi nanti ada hukum-hukum Islam yang kita bisa jadi zolim di sana. Kalau memang tidak mau memberitahu, bikin surat wasiat. Bagaimana supaya hak mereka itu, subhanallah. Ada seorang istri, suaminya meninggal. Nangis-nangis istrinya Dapat berapa minggu, ternyata suaminya ini punya istri lain. Ya punya anak dua. Apa kata istrinya? Menyesal anda menangisi dia, kata dia. Nah, nah udah nangis-nangis sedih anak kalau tahu gitu anda nggak bakal nangis kata dia. Subhanallah jemaah. Tapi eh, perlu diketahui bahwasanya ibu-ibu harus semakin semakin terbuka. Maksudnya terbuka ini ada hal-hal dalam agama Islam ini yang merupakan solusi terindah buat banyak permasalahan. Salah satunya poligami umpamanya, tapi dengan syarat adil jamaah. Ada istri, Ustaz gimana suami? anak mau adil Ustaz. anak aja sering dizolimin. Baru satu istrinya dizolimin. Kalau dua, bakal sering anak Ustaz. Betul. Istri melihat suaminya nggak pantas kau bang. Nggak pantas kau poligami. Ngurus aku aja nggak benar Ada apa nggak ada? Kayaknya nggak ada Ustaz. Di sini suaminya. Insyaallah banyak yang seperti Maka hati-hati. Jadi yang orang niat poligami itu berhati-hati urusannya surga dan neraka jamaah. Terkadang orang poligami itu yang dipikirkan, oh zen, surga dunia. Tiap hari, tiap malam pindah. Rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Dia nggak tahu bahwasanya di balik itu ada tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara romantis istri menasihati suami malas ibadah? Ini terkadang kita kirim surat lah. Tulis surat buat suaminya. Kadang-kala kalau kita ngomong sama suami, dijawab semua suami, bertengkar. Tapi salah satu cara supaya kita ini nggak bertengkar, kirim surat. Kalau kita, kita kirim surat itu, kita bisa memilih kata-kata yang paling cocok. Tulis pakai tangan. Katakan di terakhir tanda tangan dari yang mencintaimu. Masya Allah. Dia ketika baca itu, insya Allah mudah-mudahan terbuka hatinya. Dan memang ada suami-suami yang malas ibadah. Dan ada istri-istri yang Masya Allah semangat ibadahnya. Sampai anak ingat cerita di Jogja itu. Anak masih kalau dengar ingat cerita itu Masya Allah. Suaminya ini kalau dibangunin sholat subuh. Oh malas ya ma. Istrinya sabar terus. Sampai nggak kuat tuh istri digampar suaminya jamaah. Digampar tuh suaminya. Akhirnya suaminya nggak pernah telat sholat subuh nih ya, Ternyata istrinya jagoan. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh mukul suami itu. <laughs> Itu tetap nggak boleh gitu. Cuma itu satu kejadian maksudnya ya kadang kala kesabaran seseorang itu ya udah tahan-tahan ya. Hati-hatilah. Jangan sampai jadi bom, bom waktu di rumah kita. Jangan sampai jadi bom waktu. Istri berusaha untuk meminta dan memohon kepada suaminya kalau ngasih tahu pelan-pelan cari waktu yang pas. Wallahu a'lam Syukron. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menjelaskan perkara cadar kepada orang tua? Soalnya ortu ana masih awam dan beliau berpendapat cadar sama dengan menyiksa diri dan tidak wajib. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan perkara cadar, para ulama telah berbicara panjang lebar. Ada khilaf di antara mereka. Sebagian mengatakan wajib dan sebagian besar lainnya cadar itu satu kemuliaan, satu fadilah dan bukan satu hal yang wajib. Dan memang nggak masalah sebenarnya. Kalau kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita dengan cara yang baik, kita jelaskan, Bu, memang betul apa yang Ibu sampaikan. Ada ulama yang mengatakan tidak wajib dengan dalil-dalilnya yang seperti ini. Tapi ada yang mengatakan wajib. Kok anak bu kayaknya lebih serak pakai cadar bu ya. Ngomong seperti itu. Jadi supaya ibu itu tidak merasa diguruin sama anaknya. Maka dia bahasanya memohon kepada ibundanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini bagaimana kalau seorang istri berbicara keburukan suami dengan orang lain? Subhanallah, jemaah. Masuk riba. Kita boleh membicarakan keburukan suami kita atau keburukan istri kita dalam rangka mencari fatwa, mencari solusi. Datang ke ustadz-ustadz, anak punya masalah. Seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dan ada istri-istri yang nggak bersyukur. Rasul SAW mengatakan, Ra'itun nar, fa'idha aktaru ahlihan nisa. Aku melihat neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Yakfur, perempuan itu kufur. Kufur, nggak syukur sama suaminya dia itu. Maka kalau ada kejelekan di suaminya, sudahlah. Orang membicarakan kejelekan orang lain itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Apa mau seorang istri itu makan bangkai suaminya, dipotongin ya sama pisau, dia makan kupingnya, hidungnya dia makan. Apa yang mau? Maka istri yang seperti ini berusaha lah. Dia bersyukur kepada Allah ditutupin kalau ada keburukan di suaminya, kecuali dia curhat untuk minta solusi. Gimana caranya? Kayak tadi Ustaz suami anak umpamanya, gimana cara ngasih nasihat dia itu malas sholat. Seperti itu. Itu insya Allah nggak masalah. Wallahu a'lam Kapan diwajibkan seorang lelaki harus menikah? Jadi hukum nikah ini sunnah. Sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa menjadi wajib. Ketika seseorang sudah butuh menikah. Dan menikah itu sebagian orang meninggalkan nikah karena ingin beribadah kepada Allah, nggak mau nikah haram hukumnya. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku kata Rasul. Itu sunnahnya Rasul saat menikah. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi seorang diperintahkan menikah yang mampu. Kata Rasul SAW, Man istata'a aminkumul ba'a Barang siapa yang sudah mampu hendaklah dia menikah. Pemuda yang sudah mampu menikah. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu, puasa. Jadi kalau yang muda-muda umur SMP, SMA kelas SMA kelas 3 boleh nggak kawin ya, mas? Boleh jemaah. Dan anak punya ustadz SMA kelas 2 dikawinkan sama bapaknya. Masya Allah. Teman-temannya masih menghayal, dia nggak menghayal lagi tuh. Dia udah masya Allah. Dan jadi orang soleh, jangan. Jadi orang soleh menikah. Asalkan orang itu sudah dipersiapkan keilmuannya. Udah siap untuk menjadi seorang suami. Udah bisa bertanggung jawab. Tapi kalau sudah mampu menikah. Orang kalau umur 40 tahun, 50 tahun mampu tapi tidak menikah bahaya dia. Ada orang 40 tahun nggak menikah. Kata Hasan al-Basri ada orang sudah tua belum nikah, kata dia kau ini satu di antara dua orang. Yang pertama kau itu impoten mungkin nggak kawin, atau kau itu suka jajan, orang fasik kau. Nah, karena menikah ini satu kemuliaan jamaah dan diperintahkan kita menikah. Itu sunnah Rasul SAW seharusnya kita tidak meninggalkan. Nah, bagaimana sikap suami jika istri lebih dominan mengatur rumah tangga karena istri lebih kaya dan sukses? Subhanallah. Ya, tetap seorang istri harus tahu diri. Posisi dia sebagai istri, bukan suami. Dan seorang suami yang istrinya memiliki peran besar membantu dia, dia juga harus menghargai istrinya. Tapi tetap komando ada di tangan suaminya dan berterima kasih kepada istrinya seperti Khadijah. Khadijah itu kaya raya, dia yang bantu Nabi. Tapi tetap Khadijah memposisikan dirinya sebagai istri. Jadi itu suami yang istrinya kaya berusaha membantu istrinya. Di rumah dia berusaha untuk gini jemaah. Ini mungkin yang terakhir karena waktu Anda udah habis katanya. Terkadang kita ini memiliki kekurangan di harta. Ekonomi. Istri kita kaya. Kita nggak mampu memberikan sesuatu yang lebih buat istri. Maka berikan kepada dia cinta dan kasih sayang. Insya Allah dengan cinta dan kasih sayang itu istri kita akan tahu diri. Dengan penghargaan kita buat dia, insya Allah dia akan tahu diri. Antum ingat dengan istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu miskin. Istrinya bisa kerja. Ibnu Mas'ud kerja tapi kerjaannya nggak tetap. Dan menikah itu tidak ada syarat. Lelaki yang mau nikah itu harus punya pekerjaan tetap. Tidak ada. Syaratnya seorang lelaki yang mau menikah harus tetap bekerja. Tidak harus bekerja tetap. Tapi harus tetap bekerja dia itu. Ibnu Mas'ud nih istrinya bisa bikin nenun apa dijual ya. Dia yang membantu Ibnu Mas'ud untuk kehidupan rumah tangga. Akhirnya Istrinya Zainab ini dengar Nabi ceramah tentang sedekah. Dia kepingin sedekah. Dia datang kepada suaminya. Wahai Ibn Mas'ud mulai besok aku nggak bisa bantuin kau lagi nih. Aku hasil kerjaku itu ingin aku sedekahkan. Kan sebenarnya nggak apa-apa. Allah tidak akan Allah tidak akan mensia kita. Tapi kau tanya dulu kepada Rasul SAW. Akhirnya berangkat nih Zainab menjumpai Rasul SAW. Kemudian ada sahabat Ansor lagi yang juga mau tanya sama pertanyaannya seperti Zainab. Ketika mereka mau bertanya kepada Rasul, ketemu sama Bilal. Bilal, tolong tanyakan nama Nabi kita ada yang mau bertanya, mau curhat nih. Bilal mengatakan, ya Rasulullah di luar ada Zainab. Kata Rasul, ayu Zainab, Zainab yang mana? Karena Zainab banyak. Istri Nabi dua namanya Zainab, putrinya Nabi namanya Zainab. Nabi tanya, Zainab yang mana? Zainab Imra'atu Ibn Mas'ud. Istrinya Ibn Mas'ud. Akhirnya ngomong si Zainab. Kata Rasul SAW, yang kau berikan kepada suamimu itu sedekah. Kau dapat pahala sedekah. Jadi nggak usah sedekah jauh-jauh, kasihkan kepada suami dapat pahala sudah. Dan sama suami dikembalikan ke siapa? Ke istri buat belanja, buat belanja buat kehidupan keluarga dia. Wallahu a'lam sahab jamaah. Ana minta maaf mungkin itu yang bisa ana sampaikan kalau ana yang kalau yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu dan ana berterima kasih banyak kepada semua yang memiliki kontribusi dan peran mengadakan kajian di masjid ini Semoga Islam di Indonesia ini semakin semarak dan semoga orang-orang semakin mengenal sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Islam dengan sunnah Nabi itu indah dan rumah tangga yang mencontoh Nabi itu indah dan sebuah negeri yang mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabun wafur negeri yang aman sentosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته